Kembali ke ruang dengar Anda kami persembahkan Mutiara Hikmah Kali ini bersama Bapak Haji Kateni Abdul Aziz SAG MSI Menyampaikan ceramah Islam dengan judul Kepemimpinan Rasulullah Selamat sore dan selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyiati a'malina ma'yadillahu yahdillahu Wa may yudlilhu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim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 Alhamdulillahirrabbilalamin Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diperkenankan bertemu dengan Syahrul Makfiroh yang disebut bulan Ramadan. Di tahun ini yakni tahun 1431 Hijriah atau 2010. Para pendengar yang terhormat Alhamdulillah Insya Allah Di hari ini Kita hampir mendapatkan sepertiga Sepuluh yang pertama dari bulan Ramadan ini Menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Ramadan itu dibagi menjadi tiga Tiga Sepuluh yang pertama Sepuluh yang kedua Dan sepuluh yang terakhir Sepuluh yang pertama dari satu sampai sepuluh yakni Kita mencari rahmat Allah Mencari kasih sayang Allah Dan kita berada di sepuluh yang kedua nanti Di tengah-tengah Ramadan Yakni kita mencari ampunan Allah. Sedangkan sepuluh yang terakhir Barang siapa yang dapat melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan Dari awal sampai akhir dengan betul-betul ikhlas karena Allah Insya Allah Kita akan terhindar dari panasnya bara api neraka Amin Ya Rabbal Alamin Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan hikmah puasa dan kami akan mencoba membawakan tentang kepribadian atau kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang terhormat, bahwa diri pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku pembawa risalah merupakan atau menjadi contoh tauladan yang baik untuk segenap pemeluk agama Islam dalam lingkungan keluarga. Beliau sebagai kepala rumah tangga yang amat dicintai oleh para anggota keluarganya. Dalam lingkungan pergaulan hidupnya, Beliau amat disayangi, disegani, dan dipercayai sehingga beliau memperoleh predikat al-amin dari kaumnya. Di bidang kemiliteran, beliau selaku jenderal perangnya yang tidak pernah menyerah atau damai karena silau melihat tumpukan harta benda wanita yang cantik, dan tahta yang megah. Di bidang pemerintahan, beliau selaku kepala negara yang amat jujur, amat cinta, sayang, dan mengutamakan rakyatnya, terutama rakyat yang sedang tertimpa kesusahan atau kesulitan dalam kesengsaraan dalam hidupnya. Mereka itu merupakan kaum duafa yang pertama Sedangkan yang pertama kali disantuni adalah Yang dapat ditolong oleh Rasulullah SAW yang pertama Kaum duafa Yang disantuni oleh orang-orang yang kaya Dari orang yang muslim Yang istilahnya adalah agniul atau agniatul muslimin disitulah letaknya sehingga dapat diperoleh suatu evaluasi atau bimbingan akhlakul karimah dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan dilukiskan dalam Al-Quran dalam satu ungkapan yang berbunyi mendaki bukit menurut Al-Quran disebut Al-Aqobah menempuh jalan yang sulit mendaki jalan yang sukar para pendengar, tahukah yang dimaksud jalan mendaki atau jalan yang sukar itu? Ada tiga jenis kelompok manusia yang benar-benar diperhatikan oleh wahyu Allah. Maka mereka disambut dengan gembira dan rela. Mereka itu adalah orang-orang yang dalam kesepian, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dijajah dari majikannya. Yang kedua, para anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat atau yang sangat perlu akan pertolongan. Yang ketiga, orang-orang miskin yang selalu ditimpa oleh pukulan-pukulan hidup seolah-olah lumpuh, tidak dapat bangun untuk bekerja demi melanjutkan hidup. Ketiga macam kelompok itu adalah jenis makhluk yang mempunyai derajat kemanusiaan juga. Disitulah para hartawan muslimin, agniaul muslimin, mendapat tugas mendaki bukit jalan menanjak, lagi sukar dan berat cara mencapainya maka diminta dengan tulus hati dengan kesediaan dan kemurahan hati beliau para agnia tersebut serta ketulusan niatnya untuk membantu dan menolong mereka dengan jalan menginfakkan atau membelanjakan sebagian hartanya demi kecukupan para orang-orang yang tertindas dana bantuan untuk kaum buruh atau kaum lemah, anak-anak yatim dan para miskin dengan adanya rasa belas kasihan kepada sesama manusia adalah termasuk akhlak yang terpuji, akhlak yang luhur dan akhlak yang mulia. Ungkapan Al-Qur'an di atas memberikan pengertian yang amat mendalam bagi kita harta kekayaan yang tertimbun dan tertumpuk, pakaian serba indah yang tersimpan, makanan yang serba banyak dan lezat dan berlebih-lebihan dalam segalanya. Sekalipun didapat atau diperoleh dengan jalan atau cara yang halal, tetapi cara-cara tersebut akan menjadi tuntunan Allah pada hari perhitungan kelak Sebab itu merupakan kemurahan Allah untuk diratakan manfaatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama. Contoh peristiwa yang amat tragis yaitu Sayyidina Umar bin Khattab selaku kepala negara atau khalifah yang kedua dengan rasa penuh tanggung jawab atas kepemimpinannya perhatian beliau diarahkan pada keadilan dan kemakmuran yang merata. Beliau lebih suka memikul gandum sendiri untuk diberikan kepada kelompok orang miskin. Pada pengontrolan beliau, beliau mendengar dan melihat seorang wanita miskin yang sedang ditunggu dan ditangisi anaknya karena lapar. Ibu tersebut sedang memasak tetapi yang dimasak tidak kunjung turun dari api karena yang dimasak itu adalah batu. Berdasarkan pertanyaan Umar, orang itu menjawab bahwa anaknya supaya tidak menangis dan supaya tertidur. Khalifah sungguh merasa syukur karena beliau dapat menjalankan tugas dan bisa melayani kebutuhan rakyatnya dan orang yang patut ditolong dan harus didahulukan. Itulah jejak risalah yang melukiskan sifat-sifat dan bentuk akhlak ilahiyah yang disampaikan oleh seorang pembawa amanat yang berada di muka bumi ini. Dimulainya pondasi pendirian itu yang pertama kali adalah di negeri yang suci yakni di Mekah al Mukaromah. Selama hayat Nabi terdapat tiga gulungan yang perlu kita pelajari di dalam tarikh kehidupan beliau untuk dipahami demi mengenal pribadi dan keteladannya. Yang pertama, sejak usia muda, beliau terkenal sebagai pemuda yang jujur dan terpercaya. Beliau amat disenangi dan disayangi oleh kerabat kawan-kawannya bahkan masyarakat umumnya dalam lingkungan negerinya. Karena itu, mereka berkenan memberi gelar Al-Amin. Yang kedua, setelah beliau resmi menjadi rasul dan bangkit menjalankan tugas dakwah, beliau dengan tidak henti-hentinya menerima tamparan, mendapat cacian, dan selalu diejek bahkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Akhirnya beliau diancam mati Yaitu dari kaum musyrikin Yang berusaha menculik dan membunuhnya Sebagai jalan keluarnya Beliau hijrah atau pindah dari negari Mekah ke negari Yasrib Di Yasrib Nabi dengan sahabatnya disambut oleh pendukung-pendukungnya dengan segala kesungguhan. Yang ketiga, ketika Nabi memperoleh sukses besar nilai sukses atau nilai keberhasilannya membentuk manusia baru, membangun masyarakat baru, dan mendirikan negara baru di negara Yasib yang sekarang disebut Madinah atau Madinatul Munawaroh. Dengan demikian telah tegak menara api yang menyinarkan, wahyu-wahyu ilahiyah ke seluruh penjuru delapan mata angin sebagai mercusuar bagi agama Islam. Seluruh umat di daerah Arabia dan bangsa-bangsa pada umumnya sangat mengagumi kemenangan yang sangat gemilang dalam jangka waktu yang pendek bila dibanding dengan perjuangan pemimpin-pemimpin dari bangsa-bangsa yang berada dimanapun. Sekalipun para musyrikin dan munafikin tetap bertahan dalam kebatilan bahkan sewaktu-waktu menyerang kaum muslimin bila ada kesempatan tetapi sebenarnya dalam hati kecil beliau orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin mengakui akan kebenaran wahyu dan keunggulan Islam tegasnya baik lawan maupun kawan tetap salut terhadap diri Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam begitulah sejarah ringkas dalam hayat Nabi Muhammad dalam mengantarkan agama samawi yang senantiasa mengalami cobaan, rintangan dan fitnahan, tetapi beliau tidak pernah menaruh rasa dendam dalam hatinya maupun dalam perbuatannya. Nabi senantiasa berpendirian tetap menurutkan irama-irama agama. Muhammad Rasulullah SAW bagaikan batu permata dalam meletakkan pondasi Islam. Yang terakhir, tiga macam contoh yang sangat baik dari diri pribadi Muhammad dalam menanggapi reaksi-reaksi muslimin. Maaf, dalam menanggapi reaksi-reaksi musyrikin, reaksi-reaksi munafikin, reaksi-reaksi dolimin selama beliau mendatangkan wahyu melaksanakan tugas risalah risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bentuk doa yaitu pada kala beliau mengagumi menemui gangguan-gangguan, lemparan-lemparan dari kaum musyrikin atau jariah Apa doa Muhammad? Ya Tuhan, berilah petunjuk kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, dijawabnya reaksi-reaksi dari kaum jahiliyah itu dengan suara keras dan lantang, seolah-olah guntur menggetarkan bumi. Cukup mendirikan bulu roma. katanya, bahwa demi tugas aku rela gugur di tengah-tengah medan menyampaikan amanat Tuhanku daripada aku menyerah kalah karena urusan duniawi yang kecil dan sebenarnya hina. Peristiwa, itu terjadi pada waktu beliau menerima ultimatum atau tawaran dari pemuka-pemuka pemimpin Quraisy pada waktu itu. Tawaran itu dengan imbalan supaya Nabi harus berhenti dari dakwah yang mengajak umat pada agama tauhid, yakni menyembah pada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir atau yang ketiga dengan lapang dada Nabi membebaskan segala kesalahan orang-orang yang mengejek dan menfitnah bahkan mereka yang mengancam maut dengan berusaha menculik dan membunuh Nabi membebaskan mereka yang telah menyerah kalah dan benar-benar tunduk pada hukum-hukum Allah Nabi tidak meluap, meluapkan rasa kesumat dan dendamnya Beliau tidak berniat sewenang-wenang terhadap lawan yang sudah menyerah. Akhlakul karimah sangat menonjol pada diri Rasulullah. Pada waktu kemenangan telah di tangan beliau dan pengikutnya. Peristiwa itu terjadi ketika terbukanya kota Mekah, yaitu tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk wahyu Allah, Nabi pindah tempat menyiarkan tableknya ke negeri Madinah karena diancam maut penduduk Mekah yang zolim lagi kejam. Seraya katanya, hari ini tidak ada gugatan terhadap kaumku lagi. Semoga Allah berkenan mengampuninya dan dia adalah lebih pengasih dari orang-orang yang pengasih. Silahkan kamu berjalan dengan aman dan bebas. Begitulah Nabi mengantar umatnya dengan mengikutkan jejak risalahnya sampai pada puncak cita-cita atau hit yang memelihara. Seluruh bulatan bumi ini dimulainya pondasi pendirian itu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Demikianlah para pendengar radio Pacitan yang tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekelumit keteladan Rasulullah Marilah jadikan cambuk dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas menurut profesinya masing-masing. Dengan kita menteladaninya, insya Allah kita akan memperoleh hal-hal yang bermanfaat, yang berguna bagi dirinya, nusa, bangsa, dan agama. Semoga kita selalu dapat meneladanya dengan baik, yang akhirnya dalam kesempatan yang berbagai ini di awal Ramadan yang pertama marilah kita selalu berusaha dan berusaha memperbaiki akhlak akhlak yang sudah agak miring agak menyimpang dari risalah Rasulullah SAW kembalilah mempelajari keteladanan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya mari kita sama-sama berdoa kita sama-sama beretikat yang baik akan selalu taat, selalu mendengar dan selalu mengindahkan atas anjuran-anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan di benak hati para pendengar sekalian. Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wafat kungkorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh